Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din insyaallah taala kita lanjutkan bacaan kita terhadap mustalahul hadis karya asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai pembahasan mudraj. Ya kan? Mudraj itu berarti hadis yang naam di luar matan. Kalau idraj itu berarti perbuatannya. Naam, kemudian atau istilahnya perbuatan ya, perbuatan yang terjadi tersebut namanya idraj. Mudraj itu yang naam barakallahu fikum yang dikeluarkan dari matan tersebut. Kalau mudrij itu berarti yang membuat tambahan tadi. seperti maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi adroja Naam yudriju idrojan mudrij mudroj. Naam. Jadi naam barakallahu fikum seperti ungkapan siapa kemarin itu? Ungkapannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam ketika menukilkan hadis Rasulullah, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu'." Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil, dibangkitkan nanti hari kiamat dalam keadaan berseri-seri dan juga nah bersinar. Eh, sebabnya apa? Sebabnya karena pengaruh-pengaruh air wudhu, Paham ya? Bekas-bekas air wudhu. Nah, kemudian Abu Hurairah menambahkan, "Faman istata'a minkum an yutila هُرَّتَهُ falyaf'al." Maka barang siapa yang mampu di antara kalian memanjangkan anggota wudhunya, maksudnya seharusnya sampai eh, sampai siku kemudian di atas sedikit, sampai sampai mata kaki di atas sedikit misalkan, Nama jangan seperti itu, fal hendaknya dia melakukannya. Nah, ini bukan ucapan Rasulullah. Ini ucapan apa? Kalamnya siapa? Abu Hurairah namanya mudraj. Paham ya? Namanya mudraj. Lafaz tersebut namanya idraj. Paham maksudnya ya? Nah, kalau fikum seperti itu. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Yang mana? az itu ya. Benar? Nah. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi. Benar itu ya? Atau sebelumnya? Benar? Ya, benar. fil hadis, tambahan di dalam masalah hadis. Jadi hadis itu terkadang lafadznya sempurna, kemudian ada tambahan. Yang menambahkan ini biasanya seorang perawi. Seorang perawi, nah dilihat kalau perawi tersebut yang menambahkan perawi yang sikoh, perawi yang terpercaya dan tidak menyelisih perawi-perawi yang lain yang sikoh juga atau yang lebih, maka tambahannya makbulah. maksudnya ya? atau sikoh makbulah, tambahan seorang perawi yang sikoh itu diterima. Paham maksud? Nam ka illa idza kana nam mukhalifan li rawi akhar. Kecuali kalau dia menyelisih perawi yang lain. Yang perawi tersebut apa? Lebih sikoh atau sikoh juga karena nanti kalau seperti itu namanya syadzah. Ziyadah apa? Syadzah. Seperti ziyadah tambahan ketika tahiyat. Nah, ketika tahiyat sebagian para ulama nah mensahihkan tambahan yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah rahimahullah mengenai menggerakkan apa? jari. Nah, untuk mengusir setan alasannya gitu kan. Nah, barakallahu fikum itu tambahan dibawa oleh seorang perawi yang sikoh namanya Zaidah bin Qudamah rahimahullah. Paham ya? Namun ternyata setelah diteliti, dicek lagi di antara Syekh Mukbil bin Hadi wadii rahimahullah bahwasanya yang membawa ziyadah tersebut Zaidah bin Qudamah yang sikoh tersebut menyelisih perawi-perawi yang lain yang sikoh juga dan bahkan lebih sikoh Akhirnya dihukum apa? Na'am barakallahu fikum nam mukhalafus mukhalafatus siqah liman huwa awsaq minhu au nam siqah mislah maksudnya bagaimana semaknanan itu seorang perawi yang siqah menyelisih perawi yang siqah-siqah yang lainnya yang lebih banyak atau lebih siqah maka ziyadahnya apa syadzah ziyadahnya apa ganjil tidak diterima oleh karena itu ketika tasyahud cukup diam nah barakallahu fikum al-syekh al-albani rahimahullah nah meriwayatkan eh, barakallahu fikum beranggapan bahwasanya tambahan tersebut diterima. Kita sepakati toyib. Tambahan perawi yang sikoh itu diterima. Manakala tidak menyelisih enam para perawi yang sikoh yang lainnya yang lebih banyak atau perawi yang lebih sikoh. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Itu globalnya seperti itu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'rifuha aksamuha wa bayanu hukmi kulli qismin ma'at tamtsil. Pengertian ziyadah dalam masalah ilmu hadis, pembagiannya dan penjelasan hukum masing-masing pembagian tersebut bersama eh, bersamaan diiringi dengan tamsil yaitu contoh. Kita lihat. az hadis, tambahan dalam hadis. An yudhifa ahadur ruwati ila al-hadis ma laysa minhu. Maksudnya adalah seorang atau salah satu perawi hadis menyandarkan kepada hadis tersebut sesuatu yang bukan bagian dari hadis. Anak ulangi sekali lagi. Tambahan dalam hadis itu maksudnya apa? An yudhifa ahadur ruwati ilal hadithi ma laysa minhu. Seorang atau salah satu perawi hadis menyandarkan kepada hadis sesuatu yang bukan bagian dari hadis. Paham belum teman-teman? Seorang salah satu perawi menyandarkan nam sebuah lafaz kepada hadis padahal sesuatu tersebut bukan bagian dari hadis itu Paham soalnya ya? Nah, Jadi anyudifa ahadur ruwati salah satu perawi menyandarkan ilal hadis kepada hadis mana laysa minhu, sesuatu yang bukan bagian dari hadis. Tambahan intinya. Paham Tambahan intinya pada kalau fikum seperti itu. Nah, Contohnya, afan ya, contohnya contoh globalnya, nah, antum diperintahkan untuk ngundang sepuluh orang saja. Nah, ternyata antum manggil sebelas orang. Yang satu orang namanya apa ini? Ziyadah tambahan. Suruh ngundang sepuluh orang malah ngajak sebelas orang. Yang sepuluh orang ini memang benar dapat undangan, tapi yang satu orang apa namanya? Ziyadah tambahan. Namanya ziyadah namanya. Seperti itu. Ya, karena karena yang satu orang ini bukan bagian dari yang diundang itu loh. Cuman karena diajak tadi itu. Nah, itu contoh globalnya. Jadi seorang perawi ini membawakan sebuah lafaz dan menyandarkan lafaz itu bagian dari hadis padahal bukan bagian dari hadis. Wa tanqasimul qismain, ini terbagi menjadi dua. Pertama, antakuna min qabilil idraj bisa jadi tambahan ini masuk dalam apa? Masuk dalam rangkaian idraj. Sudah kita lewati idraj ya, mudraj, idraj. Paham ya? Naam. Maksudnya apa? Maksudnya wa hiyallati zadaha ahadur ruwati min indih la ala annaha min al-hadis. Maksudnya adalah apa? Tambahan tersebut yang menambahkan adalah salah satu perawi dari sisinya. Tambahannya itu muncul dari sisinya. Bukan apa? Bukan bahwasanya tambahan itu adalah hadis. Paham belum? Contohnya mengenai kisahnya Rasulullah ketika apa? hari-hari sebelum menerima wahyu, beliau di mana? Di Gua Hira. Ngapain? Naam yatahannas. Ya kan yatahannas disebutkan situ atahannus ata'abbud. Yatahannas yata'abbad. Nah, yang menjelaskan yata'abbad tersebut bukan bagian dari hadis itu. Nah, bukan bagian dari hadis. Nah, seperti itu namanya apa? Namanya idraj atau mudraj tadi. Paham ya? Nah, jadi kata beliau sini, tambahan dalam masalah hadis itu imma dia itu mudraj atau hidrajati itu atau yang lainnya kita lihat yang nomor dua nanti. Wa sabaqa bayanu mata yuhkam biha. Dan sudah kita lewati penjelasannya kapan dihukumi itu adalah mudraj atau idraj. Sebuah hadis, sebuah lafaz dikatakan mudraj atau idraj itu kapan sudah kita lewati. Nah, karena karena intinya intinya itu kan kita lihat ini enggak mungkin lafaz ini kalau muncul dari Rasulullah. Mustahil kalau seandainya muncul dari Rasulullah. Nah, itu berarti mudraj. Paham ya? Nah, karena kalam yang benar-benar kalam Rasulullah itu nampak itu loh. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Kalau nggak ada dalilnya ya jangan menghukumi, tapi kalau ada dalilnya, nah mungkin diletakkan oleh para aimah eh, yang mereka ahli hadis atau yang semisalnya, nah bisa dikatakan itu adalah mudraj. Karena yang namanya mudraj itu mustahil Rasulullah mengucapkannya itu loh. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Yang dua, an ya'tiya biha ba'd ruwati ala annaha min al-hadis nafsihi. Yang kedua adalah apa? Eh, sebagian perawi mendatangkan dengan tambahan tersebut dengan alasan bahwasanya tambahan tersebut memang berasal dari hadis itu sendiri. Yang kedua beda berarti ya. Yang kedua, an ya'tiya biha ba'd ruwat, sebagian para perawi mendatangkan dengan biha itu tambahan tersebut ala annaha dengan alasan bahwasanya tambahan tersebut minal hadis nafsi. Termasuk bagian dari hadis. Paham belum? Beda yang pertama yang kedua. Yang pertama yang kedua yang pertama tadi kan memang bukan bagian dari hadis. Tapi kalau yang kedua ini Memang alasan dia kenapa tambahkan karena itu bagian dari hadis itu loh. Paham belum bedanya? Kalau yang pertama tadi yang idrat mudrat tadi bukan bagian dari hadis. Yang kedua ini bagian dari hadis alasannya. Kita lihat. Fa in kanat min khair siqatin lam tuqbal jelas ini. Kalau seandainya muncul tambahan itu bukan dari perawi yang siqah, enggak diterima. Jelas ini ya. Kalau ada tambahan kok bukan sumbernya dari perawi yang siqah enggak diterima. Li'annahu la yaqbalu Naam li'annahu la yuqbal man farada Dikarenakan tidak terima naam sebuah hadis yang dia menyendiri dengannya. maksudnya? Naam barakallahu fikum, maksud dia menyendiri membawa lafaz tersebut, membawa hadis tersebut itu enggak terima. Famazdatahu ala ghairihi aula birrad. Maksudnya orang yang enggak sikoh saja, orang yang enggak sikoh itu saja membawa hadis diterima enggak? Orang yang enggak sikoh membawa hadis itu membawa hadis tanpa tambahan saja diterima enggak? Enggak terima apalagi dengan tambahannya gitu loh. Wong tanpa ditambah itu enggak diterima, apalagi dengan tambahan, tambah enggak diterima lagi. Apa maksudnya? Nah, kita lihat. Wa in kanat min siqatin, tapi kalau tambahan itu muncul dari proyek yang siqah, fa in kanat munafiyatan li riwayatin ghairihi, li riwayati ghairihi. Dirinci. Jika tambahan itu muncul dari proyek yang siqah, kemudian apa? Tapi ternyata riwayat tadi, tambahan tadi berseberangan dengan apa dengan riwayat yang lainnya. Miman huwa aksar minhu. Yang mana yang lainnya, yang para perawi yang sikoh yang lain lebih banyak tadi tidak membawa riwayat tersebut. Anak ulang sekali lagi. Apabila muncul tambahan itu dari perawi yang sikoh, kemudian ternyata apa? Tambahan tersebut menyelisihi riwayat yang lain yang dibawa oleh perawi sikoh yang lainnya. Paham belum? Seperti tadi itu. Menggerakkan apa? Telunjuk. Ini yang bawa perawi sikoh enggak? Sikoh Zaid bin Kudama. Tapi ternyata menyelisih riwayat-riwayat yang lain, para perawi yang lain yang enggak bawa tambahan. Yang seperti ini bagaimana? Nah, kita lihat. Au ausak atau bahkan yang menyelisih itu lebih sikoh lam tuqbali anha hina idin syadzah. Enggak diterima juga karena pada saat itu pula dikatakan syadzah apa ganjil. Paham belum ini? Naam barakallahu fikum seperti itu. Naam.